sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ulama, para habib, para ustadz selalu memperingatkan Eh, jangan kasih anakmu sesuap nasi yang tidak pasti halal Selalu memperingatkan, selalu hitunglah itu nasi di piring tempat makanmu itu Air yang diminum oleh anakmu Selalu perhitungkan jangan sampai ada satu anasir haram yang masuk melalui mulut dia ke dalam perut dia diolah oleh usus kemudian diurai menjadi zat-zat, menjadi protein, menjadi lemak, menjadi segala macam dan kemudian masuk dalam darah dan dia mengalir, kemudian darah itu akan menentukan denyut jantungmu, akan menentukan seluruh kerjanya urat saraf sampai ke otakmu, akan menentukan dialektikanya dengan segala macam getaran elektromagnetik di kepalamu, akan menentukan supply-nya ke otak kiri, ke otak kanan dan lain sebagainya, lain sebagainya sehingga kalau ada satu unsur haram dari makanan yang dimakan oleh anakmu, maka dia akan menciptakan mudarat-mudarat secara akumulatif dan tidak bisa dihitung oleh ilmu manusia. Ini kalau kalau diturutin ya Allah, susah banget apa namanya untuk bisa benar-benar makan sesuatu yang halal. Maka mungkin itu sebabnya Tuhan Maha Pemaaf karena manusia tidak akan punya ilmu sampai sedetail itu. Kita bisanya itu ya hanya satu satu tahap satu petak jadi misalnya kalau beli apa-apa di warung warungnya jelas menjamin halal ya sudah itu yang kita beli kita tidak bisa dikejar di belakang warung ini bagaimana asal usulnya kan begitu jadi bekal kita saya kira kalau hanya pakai ilmu dan penelitian untuk mengetahui sesuatu itu halal atau haram kan tidak mampu kita maka bekal kita yang terbaik dalam hidup ini adalah istighfar selalu mohon ampun kepada Allah sehingga mudah-mudahan kalau tak sengaja ada makanan haram masuk ke dalam mulut kita meskipun kita tidak mencurinya tapi ternyata yang kita beli itu barang curian misalnya sehingga kita semuanya menjadi tukang padang itu masih ada netralisatornya masih ada eliminatornya yaitu ampunan Allah dan untuk mendapatkan ampunan Allah itu jalannya cuma satu yaitu membiasakan memohon ampun ya kalau orang Islam selalu beristighfar astagfirullahaladzim astagfirullah rabbal baroya astagfirullah minal khotoya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MH Ainun Najib untuk Delta FM